selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak. Ya, di pagi yang terakhir ini kita mendengarkan lagi aturan-aturan yang mau dibuat hanya menyulitkan anak bangsa ini. Jadi, memang kalau berlebihan pemakaiannya harus disukai itu. Perasaan rokok itu juga sangat berlebihan pemakaiannya cukainya juga udah cukup banyak itu duit kemana aja dibuat sama biaya cukai itu belum lagi hal-hal lain yang harus dicukai di Batam itu minuman keras kalau ditempeli dua cukai dua cukai pusat ke katanya terus kemudian ada lagi cukai dari pemerintah tempat ya paling kita dicukai aja lah terima kasih Pak Rudi Eh, begini ini kan cukai kita kan sebenarnya dari pajak apa namanya eh, pulsa itu kan kita seru dapat ada ya kan nah sekarang ada cukai lagi intinya sih kita sudah menyambut baik lah kalau ada cukai biasa kalau pemerintah yang benar ya mengut pajak atau cukai apapun namanya sejenis pajak berarti ada a buat rakyat yaitu perbaikan fasilitas umum atau yang macam-macam seperti itu tapi ini kalau saya lihat indikasi pemerintah itu menaikkan pajak seenaknya dari alkohol sekarang cukai entar rokok dia naikin lagi itu hanya untuk dikorupsi duitnya gitu loh untuk kepentingan partai untuk berpolitik liar pesta demokrasi ala Indonesia itu yang saya sebenarnya tidak rela gitu loh bayar cukai atau pajak pajak-pajak di sini. Soal karena semuanya masuk ke kantong koruptor-koruptor itu, rakyat nggak dapat apa-apa. maka cuma ke sini aja, di Jakarta macet, nggak ada perbaikan, ya kan? Fasilitas umum corok gitu kan, memalukan bangsa kalau ada turis datang, itu aja yang kita lihat. Oke, itu aja, makasih. Ya, pagi Gilbert. Selamat pagi. Pagi-pagi <laughs> sudah dapat ah, apa unek-unek ya memang apapun alasannya juga ya ini kita harus angkat tangan nih angkat jempol dua jempol pada pemerintah itu yang paling pinter ya kan memba, uh, eh, apa namanya mengeluarkan peraturan menerapkan pajak menerapkan cukai dan sebagainya tapi saya cuma mau ambil satu ini ya apa namanya uh, apa yang ada di kepala saya ya itu semuanya itu yang sudah diambil itu tidak pernah diwujudkan dalam bentuk untuk kemakmuran rakyat seperti yang tadi dikatakan macet lah eh, fasilitas umumnya kotor lah corok lah ya kan sehingga para tamu dari luar negeri mah datang mau masuk ke bandara saja bandaranya sudah sedemikian kotor semrawut jalanannya macet ya kan itu saja kalau mau ambil cukai harus dibarengi dengan kesejahteraan, infrastruktur yang baik dan lain sebagainya. Pertanggungjawabannya harus ada. Jangan hanya untuk mengeluarkan pajak lah, apalah, itu semua orang juga bisa. Ya kan, orang bodoh pun bisa memimpin negara ini dengan cara menerapkan pajak yang tinggi, cukai yang tinggi. Ya kan, gitu aja, makasih. Bagaimana komentar Anda mengenai hal ini, Pak Sony? Eh, selamat pagi. Ya. Ya, terima kasih. Eh, saya tahu kira-kira banyak kenapa pemerintah sibuknya itu sana kemari, sedangkan uh, yang seperti yang dikeluhkan tadi dari pembicara uh, penelepon sebelumnya itu banyak fasilitas umum ataupun duit itu seperti cuma masuk ke kantong koruptor. Sebenarnya <clears throat> kemarin sudah ada di berita juga bahwa Eh, ternyata duit-duit itu masuk kepada eh, untuk membayar pegawai negeri yang uh, nyampe 70% jadi budget itu yang masuk ke daerah masuk ke pemda-pemda eh, itu cuma untuk bayar pegawai negeri 70% gitu. persennya bayar pegawai negeri dan sisanya kalau ada baru untuk infrastruktur itu jawabannya terima kasih Pak Prabu Selamat pagi Silahkan Kalau saya pikir pemerintah tahu lah bahwa pada ujung-ujungnya eh, belum tentu akan dikenakan tarif baik untuk Coca-Cola atau carbonated drink maupun untuk telepon. Tapi ini kan menjelang eh, pemilu, mereka harus cari uang dengan koar-koar teriak-teriak mau mengenakan tarif atau pajak tambahan. Diharapkan para lobis, para pemilik perusahaan, orang-orang yang berkepentingan melobi DPR, melobi pemerintah. dan nah, di sanalah uang mengalir untuk kelompok atau pribadi. Mereka tahu tujuannya bukan untuk masuk ke negara, tapi untuk gertak sambal, untuk memeras para pengusaha. Terima kasih. Ya, Pak Ben, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Pak Ruben. Pak, Pak Ruben, Ruben silakan Pak Ruben. Ya. Iya, ini terlalu naik banget alasannya untuk kesehatan, iya kan? uh, mata barang makin laku makin dikenain cukai dengan alasan untuk kesehatan. Kalau cukainya dibungkus, terus kalau ada problem masalah yang terjadi dengan kesehatan masyarakat, apa itu akan dikembalikan. Terus yang kedua, kalau masalah kesehatan, terus PSK, PSK pekerja seks komersial dicukai juga dong. Kan banyak itu yang kejadian HIV, kan banyak juga itu lokasi-lokasi itu. Nah, Demikian saja. Ya, Pak Adi. Ya, ya. Intinya pemerintah ini ya, dari tingkat daerah sampai pusat tuh ya, kecuali tingkat pemimpin yang nomor satu saya nggak tahu ya. Itu nggak ada yang mikirin bahwa kemajuan bangsa, nggak ada. Semua mikirin kantong, mulai dari pendirian usaha Perusahaan misalnya telkom itu dari BTS izin BTS-nya itu ratusan itu belum lagi izin izin investasi yang lain itu bohong mikirin rakyat jadi kalau lagi dikenakan cukai padahal perusahaan telkom kita kan sudah bayar pajak kan begitu dalam juga pendirian usahanya semua terbagi-bagi kebagian uh, duit itu mulai dari eh, tingkat pemerintahan yang paling bawah tingkat bahkan warga pun minta minta persetujuan warga pun itu duit semua gitu itu ada status ada persetujuan lingkungan jadi eh, pengusaha ini jadi objek perasaan jadi mereka tuh nggak ada yang mikirin eh, ekonomi itu dari mungkin ada yang kantong sendiri jadi kasihan nih eh, sebenarnya mereka tuh nggak tahu gitu semua berpikir dari dari sudutnya masing-masing jadi nggak ada yang berpikir integral dan pemahaman ini nggak dimiliki oleh uh, uh, negeri nggak tahu duitnya dari mana yang penting gue gajian gitu gara-gara gitu dan nggak tahu dia semua penghasilan negara yang dari pajak ini sebagian besar tuh mereka yang kerjanya memeras rakyat gitu terima kasih Pak Andi apa ini? ya selamat pagi selamat Pak ya. ini menurut saya sih maksud konsumsi berlebihan itu apa ya pejabat yang menyatakan itu mungkin kalau makan nasi berlebihan menurut saya sih mungkin korupsi berlebihan kali terima kasih hmm, Pak Hargo ya pagi ya tadi kan dari pagi ini kan ada apa namanya eh, ya cukai pajak itu kan pada intinya kan dibayar buat eh, pegawai negeri ini bukan untuk kepentingan umum kan kesejahteraan masyarakat banyak ya udah mulai sekarang kalau nanti saya eh, menuju ke fasilitas umum katakanlah kelurahan atau mungkin yang dimana ada pegawai negeri yang kerjanya enak tidak saya bisa negor dong kalau gitu eh lu jangan malas lu yang gaji saya lo dari bayar pajak ini itu aja makasih ya Pak Yono ya selamat pagi pemerintah ini memang artinya tidak mempunyai akal sehat dan alatnya. artinya melakukan kinerja pemorotan terhadap masyarakat ya harusnya pemerintah itu bagaimana menurunkan ekonomi yang ya, tinggi tadi ya di dalam segala sektor termasuk ya komunikasi Indonesia ini sebetulnya sudah baik tidak perlu diutak atik yang perlu diutak atik harusnya di Indonesia pajak makanan dan minuman di luar minuman keras harusnya itu separuhnya dari BPN pajak ba、uh, eh, barang benda dan yang lain-lain masa barang konsumsi disamakan dengan benda dan sebagainya sehingga dalam arti seperti ini kalau pemerintah mengacu pada demokrasi negara-negara maju harusnya itu dilakukan bukan artinya sekarang ini mencari yang lain yang lain ya dan utang luar negeri semakin banyak. Dalam hal ini, eh, mas masyarakat hanya dijadikan korban. Semua di sini jadi mahal. Lihat saja harga daging, harga obat-obatan, dan harga mobil juga ya sangat tinggi di sini. Memangnya Indonesia menjadi republik mahal begitu. Dan pemerintah tidak bisa melakukan artinya kontribusi bagaimana rakyat itu sejahtera. Sekarang rakyat semakin hari semakin miskin, tetapi kekayaan Indonesia dijual murah meriah, diobral, diberikan ya. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan. Inilah pemerintah yang artinya mengkhianati kepada perjuangan eh, eh, founder Indonesia yang dulu ya. Jadi seperti ini. Mereka-mereka ini tidak bekerja, tetapi hanya melakukan pemorotan. Sangat-sangat tragis dan ini bentuk-bentuk suatu pengkhianatan kepada bangsa dan republik. Terima kasih Mbak. Pak Effendi. Ya, selamat pagi. Eh, ini Mbak, memang seperti ini selama ini sepatu eh, selalu begitu selalu begitu. Kalau kelihatan aja ada urusan yang sudah maju semacam itu tergiur untuk menikmatkan itu Mbak. Untuk menentukan kebijakan ngambil segala segala macam. Ya, selama ini nggak bisa uh, istilahnya melakukan kerja untuk apa kebutuhan rakyat banyak kalau ini banyak terus eh, apa eh, kembali banyak tinggal segala macam tapi dia melihat ceritanya sudah aktif segala macam pakailah dari dalil yang apalah itulah jadi ini kan menikmati hati-hati itu tidak dia tidak mau terjelas cuma maunya menikmati yang sudah jadi itu aja sementara itu aja mbak saya rasa itu pemerintah memang bagaimana pemerintahnya orang-orang orang nggak benar itu nggak punya pola pikir yang apa Itulah kepentingan rakyat banyak. Ya. ya. Saya rasa itu benar. Maka benar. Ya, Pak Joni? Ya, selamat pagi. Silahkan. Ah, ini masalah sih nggak ada masalah sebetulnya ya. Uh, pemerintah mau kasih biaya tinggi ya, mau kasih cukai apa aja dah, termasuk BBM ya. Itu mau mahal gimana, tapi yang penting uh, ekonominya harus dijaga, dan pertumbuhannya harus tetap hidup ya maklum juga pemerintah sekarang punya apa istilahnya Indonesia kan punya pulau berapa pulau banyak termasuk eh, daratannya penduduk apa kan termasuk besar itu ah, pemerintah butuh biaya dari mana dari, duit dari mana ah, untuk eh, biaya segala macam kan harus ada pemasukan nah, pemasukan dari mana aja ya nggak ada masalah yang penting eh, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan eh, rakyat harus dijaga ah, agar tetap hidup tumbuh meskipun biayanya tinggi nggak ada masalah ya BBM mau sepuluh ribu no problem asal ekonomi bisnis semua hidup jalan jangan uh, pemasukan masuk ke kantong sendiri tapi tidak untuk rakyat kak itu menjadi satu problem atau masalah ya Terima kasih. Pak Suadi. Ini mengherankan banget ini kalau begitu. Kalau sekarang ini kan kita bayar itu kulkas kan itu kan sudah termasuk dengan pajak atau cukainya. Jadi ngapain lagi kalau misalnya operator menjual misalnya dengan murah misalnya dengan potongan-potongan ini. Ya itu terserah. Mungkin ya karena operasionalnya bisa dia hemat segala. Ini bermacam-macam kita lihat kemarin adalah mengenai surga lah. Kemudian katanya sepeda mau diberikan pajak, dikasih pending segala. Macam-macam. Ya. Itu apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini mungkin tidak ada kerjaan lagi itu anggota DPR itu. Terima kasih. Pak Karya, selamat siang. Ya, selamat siang. Wah, nggak ngerti ini pemerintah maunya apa cukai untuk pulsa. Ini uh, mungkin udah kehabisan akal dari Menteri Keuangan ini mencari APBN, pasukan APBN. Begitu banyak eh, sumber-sumber lainnya untuk barang-barang yang mewah, yang konsumtif, yang kalau ini perusahaan kan mau dalam konsumsi tapi kan bukan pokok teleponnya nah, coba dicarilah solusi-solusi lain apakah golok ke apa ke yang memang betul-betul barang-barang mewah gitu dinaikin minuman keras yang betul-betul tidak tidak tidak apa uh, tidak mendidik dan sebagainya barang-barang seperti itu itu dong dinaikin biaya masuknya dan sebagainya itu ini pulsa ya, pembantu rumah tangga juga pakai pulsa masa di, di ini di, di cas cukanya ada-ada aja nih menteri kita nih terima kasih baik terima kasih Pak Karya Pak Andre selamat pagi eh selamat siang ya Pak sekarang ya Selamat <laughs> Pak Andre. <laughs> ya ini semua kebijakan dari DPR kita kayaknya semua hanya mengambil jalan pintas ya. Jadi semua kebijakannya hanya mengambil jalan pintas kalau ada pikir panjang gitu, memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi ini sebetulnya kan uh, pulsa kita berterima kasih udah banyak begitu banyak orang yang memakai pulsa jangan dimanfaatkan. Tempo hari、uh, eh, begitu, uh, juga ada kan uh, itu uh, 21 udah mulai berkembang. Uh, DPR mengambil jalan pintas mengenakan pajak tonton yang ujung-ujungnya dibebani lagi pada penonton. Ini DPR gimana nih semua kebijakannya hanya jalan pintas tanpa tanpa mau memikirkan yang baru dan bagaimana cara mendapatkan income yang sehat yang pro rakyat begitu. Saya lihat DPR udah kalau bisa abu-abu nih DPR sekarang bubarkan aja bu, nggak sih bu. Terima kasih Pak Henry. Pak Henry silahkan komentar Anda. Selamat siang Mbak. Selamat siang inilah tikus-tikus kita yang di Senayan ini dia enak saja memuang, memeras uang rakyat ini dia lihat prospeknya besar ini ponsel ini ya mereka semacam pajak ya kan jadi mereka ini <laughs> rakyat ini diperas bagaimana caranya mereka bekerja itu mereka peras nih tenaga rakyat nih uangnya ini walaupun sedikit pikiran mereka kan rakyat satu cuma sekian persen kecil jadi untuk kepentingan kantong mereka ini makanya saya bingung ini waktu-waktu kita ini kerjanya cuma tenaga pekerja musiman lima tahun yang mereka kerja nggak jelas keahlian mereka apa yang ada kalian dia itu memaling uang rakyat gitu aja mbak makasih baik terima kasih Pak Henry Pak Muksin selamat siang selamat siang Assalamualaikum salam silakan Pak Muksin sungguh terlalu pemerintah sudah tidak amanah maka 2014 pilih Haji Roma Irama dan Aceng Fikri untuk kebaikan umat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Moksin. Pak Victor, selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya saya rasa ini pekerjaannya Pak Agus Matawa Doyo karena dia kan termasuk salah satu yang tersangka dari PPATK. Nah dia mau cuci diri, dia mau coba untuk bersihkan diri sebenarnya dia ngeroketin rakyat sekarang dia mau nyiksa rakyat lagi dengan untuk pulsa gitu jadi presiden tuh harus tahu diri juga terima kasih mbak